Ummahatul mu'minin istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau wafat ada sembilan orang. Adapun yang pernah dinikahi adalah tiga belas orang. Kemana yang empat? Yang dua telah meninggal dunia radhiyallahu taala ma yaitu Khadijah dan seorang dari binti Khuzaimah. Yang dua lagi hanya dinikahi saja tapi belum sempat berumah tangga. Artinya dinikahi dan kemudian dilepas kembali. Nanti akan disinggung insya Allah pada pembahasan kita. Sudah kita baca satu persatu. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang kedua Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Yang keempat Zainab binti Jahsh Ibn Ri'ad dari Bani Asad radhiyallahu taala anha. Dan yang kelima Ummu Salamah binti Abi Umayyah Ibn Mughirah Al-Makhzumiyah. Yang keenam Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya Ummu Habibah wasmuha Ramlah radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah. Dan kemudian Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah Berarti yang kesembilan. Qala wa tazawwaja Rasulullah sallam Juwairiyah bintil Harith ibni Abi Dirar Al-Khuzaiyah berarti dari Bani Khuza'ah radhiyallahu taala anha. Kanat fi sabaya Bani Mustalik. Tadinya Juwairiyah adalah tawanan dari Bani Mustalik. ketika berperang melawan Banil Mustalik kaum muslimin memenangkan peperangan dan kemudian mendapatkan beberapa tawanan di antara tawanan-tawanan tersebut adalah Juwairiyah fawaqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais ternyata dia menjadi bagian atau didapatkan sebagai bagiannya Thabit ibn Qais ibn Syammas al-Ansari Fakatabaha ala nafsiha. Maka Joeriah mencicil dirinya supaya bisa merdeka. Mencicil dirinya supaya bisa merdeka. Fa'atat Rasulullah SAW tasta'inuhu fi kitabatiha. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW meminta bantuan untuk bisa mencicil dirinya agar merdeka. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Halaki Fi khairin min dhalik. Apakah engkau ingin yang lebih baik dari itu? Qalat berkata Juwairiyah radhiyallahu taala anha, "Wallahu apa itu yang lebih baik daripada itu?" Qala aqdi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku akan tunaikan semua tebusanmu sampai kau merdeka. Setelah merdeka, aku akan nikahi engkau. Faqalat na'am. Kata Juwairiyah, iya, aku mau. Ya. Fatazawwajaha. Maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa yuqal dan dikatakan pula Laman sarafa Rasulullah SAW min ghazwati Bani Mustalik Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustalik wa ma'ahu Juwairiyah bintil Harith dan bersamanya ada budak atau tawanan perang yang bernama Juwairiyah bintil Harith. Fakanat bidatil jais, Bahwasanya kana bidatil jais, Daf'u Juwairiyah atau daf'a Juwairiyah ila rajulin min al-ansar wadi'atan. Maka dikirimlah karena dia karena Rasulullah SAW bersama pasukannya maka Juwairiyah diantarkan oleh seseorang dari kalangan Ansar sebagai wadiah, sebagai amanah. Wa amarahu bil ihtifadhi biha. Diperintahkan untuk dijaga. Jaga tawanan ini. Wa qadima Rasulullah al-Madinah, maka Rasulullah sallallahu mendatangi negeri atau kota Madinah. Fa aqbala abuha al-Harith ibni Abi Durar fida'in libnatihi maka datanglah bapaknya, bapaknya Juwairiyah untuk menebus anaknya. Falamma kana bil aqiq ketika bapaknya dalam perjalanan membawa sekian banyak unta untuk menebus anaknya di satu daerah yang namanya Aqiq bapaknya melihat di antara unta-unta itu ada unta yang bagus dia tertarik dengan dua unta ini Nazara ilal ibil allati ja'at lil fida. Dia melihat bahwa di antara unta-unta yang dikumpulkan oleh kaumnya ada yang bagus. Dua ekor unta. Faragiba fi ba'iraini minha, maka dia sangat suka dengan dua unta itu kemudian disembunyikan di jalan. Padahal itu semua dikumpulkan oleh kaumnya untuk menebus anaknya dia. Dia sembunyikan di daerah Aqiq. Faghayyabahuma fi syi'bin min syi'abil aqib. Disembunyikan unta itu di salah satu tebing-tebing di daerah Aqiq. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, asabtum ibnati." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau telah mendapatkan atau menawan anakku. Wa hadza fida'uha. Dan ini tebusan untuk menebus anakku. Maka Rasulullah SAW menjawab. Fa'in al-ba'irain alladhani ghayyabta bil fi syi'bi kada wa kada. Kata Nabi, mana dua laginya? Mana dua ekor unta yang kau sembunyikan di daerah aqid, di tebing ini dan tebing itu? Maka orang tadi yang bernama Harith, bapaknya Juwairiyah terkejut. Ini bukan manusia biasa. Ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Fallahi mattara ala dzalika illallah. Demi Allah, tidak ada yang melihat aku menyembunyikan dua unta tadi kecuali Allah. Artinya tidak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk Islam. Fa aslamal harith wa aslama ma'ahu ibnani lahu masuk Islam pula dua anak laki-lakinya wa nasun katsir min qaumihi dan juga banyak dari kaumnya yang ikut masuk Islam karena dia adalah tokohnya tokoh kaumnya wa arsala ilal ba'irain maka al harith mengutus orang untuk mengambil dua unta tadi yang disembunyikan di Syi'ab faja'a bihima maka datanglah membawa keduanya. Pada faal ibil ila Nabi SAW. Diserahkannya kepada Nabi SAW. Wadafa'at ilaihi benatihi juwairiyah. Dan Rasulullah SAW pun menyerahkan anak perempuannya kepadanya. Fa'aslamat. Maka juwairiyah masuk Islam. Wahasuna islamuha. Dan bagus Islamnya. Bukan hanya terpaksa, bukan hanya pura-pura. Tapi betul-betul Islam yang baik. Menjalankan syariat-syariatnya maka Nabi pun melamarnya. Wa khatabaha Rasulullah SAW. Nabi melamarnya ila abiha kepada bapaknya. Fazawwajahu iyaha. Maka dinikahkan oleh bapaknya kepada Nabi SAW. Wa asdaqaha. Dan Nabi memberikan maharnya. Sebesar arba'umiat dirham. 400 dirham. Wa kanat qabla Rasulullah SAW. Inda ibn ammin laha. Sebelumnya dia pernah menikah dengan anak pamannya, misanannya. Yang dipanggil dengan nama Abdullah. Wa yuqal dan dikatakan pula Rasulullah SAW membelinya. Istaraha Rasulullah SAW min Sabit ibn Qais. Dikatakan pula bahwa Nabi membeli dari Sabit ibn Qais. Fa'ataqaha kemudian dimerdekakan wa tazawwajaha dan nikahi. Wa asdaqaha 400 dirham dan diberi mahar dengan 400 dirham. Berarti kita mendapatkan beberapa kisah. Ya. Wallahu taala alam. Yang pertama bahwa dia <clears throat> adalah tawanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kemudian akan ditebus oleh bapaknya. Kemudian Rasulullah SAW ya, melamarnya. Adapun yang kedua adalah kisah atau riwayat yang menyatakan bahwa itu bagian Thabit bin Qais dan kemudian dia ingin mencicil dirinya maka kata Nabi aku membelinya kemudian dimerdekakan ini barakallahu fikum kemudian Rasulullah SAW menikahinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala kulli hal bahwa juga ummul mukminin istri Rasulullah SAW yang aslamat wa hasuna islamuha. Islam dan masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa tazawwaja wa tazawwaja Rasulullah SAW Safiyyah binti Huyai ibn al-Akhtab atau oh, ibn al-Akhtab. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikahi pula seorang wanita yang bernama Safiyyah anak dari tokoh Yahudi. Tokoh besar Yahudi yaitu Huyai ibn Akhtab. Sabaha min Khaybar. Anak tokoh Yahudi ini tertangkap sebagai tawanan pada perang Khaybar. Fastafaha li Maka Nabi menikahinya untuk dirinya, memilihnya untuk dirinya. Dan ini barakallahu fikum di antara hikmahnya adalah bahwa anak pemimpin Yahudi dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun bangga bahwa anak tokohnya dinikahi, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, maka sebagian besar mereka pun masuk Islam dan ikut mengikuti Rasulullah SAW Wa ulama dan yang perlu kita lihat sebagai pelajaran di sini adalah bahwa Rasulullah SAW mengadakan walimah yang unik. Aulama Rasulullah SAW walimatan ma fiha syahmun wala lahmun. Nabi mengadakan walimah yang di sana nggak ada lemak, nggak ada daging. Walimah yang agak unik yang menunjukkan bolehnya walimah tanpa daging. Ada hadis yang sahih yang menyatakan aulim walau bisa. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Sehingga menunjukkan kalau dianjurkan untuk walimah dengan daging. Walaupun satu ekor kambing. Kalau bisa lebih, silahkan. Tetapi walau bisa, walaupun dengan satu syah. Tetapi maknanya bukan berarti tidak boleh kalau mengadakan walimah hanya dengan korma. Bukan berarti tidak boleh walimah hanya dengan terigu atau sejenisnya. Nah, maka dikatakan di sini, aulama Rasulullah SAW. Ma fiha syahmun wala lahmun. Tidak ada lemak, enggak ada daging. Karena sawiqan wa tamran. Yang ada hanya roti dan kurma. Sawiq, terigu. Tentunya yang sudah jadi roti. Wa tamran, dan kurma. Wa kanat qablahu inda kinana. Dan Safiyah pernah menikah dulunya dengan Kinanah ibni Rabi' ibni Abil Huqaiq ini barakallahu fikum. Ya. Keadaan istri-istri Rasulullah SAW bahwa mereka ternyata hampir semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintul Harith ibni Hazan ابن بحير ابن حزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن الصعصعة ميمونة بنت الحارث زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب dia dinikahkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib wa asdaqaha al-Abbas an Rasulillah Al-Abbas memberikan maharnya mewakili Rasulullah SAW dengan arba'umi'at dirham dengan 400 dirham wa kanat qablahu 'inda Abi Ruhm yang dulunya pernah dinikahi oleh Abu Ruhmin Ibni Abdul Uzza Ibni Abi Qais Ibni Abdi Wud Ibni Nasr Ibni Malik Ibni Hisl Ibni Amir Ibni Lu'ay dan inilah istri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran wahabat nafsaha <clears throat> wahabat nafsaha menyerahkan dirinya ala qaulin ini menurut salah satu pendapat maka dikatakan dengan bahasa yuqal dikatakan innaha allati wahabat nafsaha dikatakan ini salah satu pendapat berkata bahwa beliaulah Maimunah bintil Haris yang menyerahkan menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna khitbatan Nabi sallallahu intahat ilaiha wa hiya ala ba'iriha. Karena Nabi SAW ketika ingin melamarnya, beliau mendatanginya dan berakhir pada tempat di mana di mana Maimunah dalam keadaan di atas untanya. Ini ketemu di jalan dalam keadaan di atas untanya. Kemudian dia berkata, Maimunah bintil Haris bintil Haris Ibn Hazan radhiyallahu taala anha mengatakan, "Al-ba'ir wa ma alaihi lillahi wa rasul. Lillahi wa rasulih." Unta ini dengan apa yang ada di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Karena Bahasanya sangat halus, sangat bagus. Bahasanya sungguh sangat menarik. Dia tidak mengatakan saya serahkan diriku, tidak. Tapi menyatakannya unta ini dan apa yang ada di atasnya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai itu. Aku serahkan diriku untukmu. Ini barakallahu fikum bahasa yang sangat halus dari beliau dari Maimunah bintil Haris menyatakan bahwasanya unta ini dan apa yang di atasnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Dan wanita mukminah kalau dia menyerahkan dirinya untuk Nabi SAW In aradan nabiyyu kalau nabi mau untuk menikahinya maka silahkan. Allah izinkan kalau ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai sebagaimana kita katakan kaulun salah satu pendapat. Wa kaulun akhar ucapan lain Innallati wahabat nafsaha lin Nabi Zainab bin Dajjal. Ada pula yang berkata bahwa yang menyerahkan dirinya kepada Nabi adalah Zainab binti Jahsh yang dijuluki dengan Ummu Syarik. Wa yuqal, oh, dikatakan pula Ummu Syarik. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua tadi Zainab binti Jahsh. Wa yuqal dan dikatakan pula Ummu Syarik Ghaziyah binti Jabir ibni Wahab. Ibni Bani Manqid, Ibni Amr, Ibni Mu'ayis Ibni Amir Ibni Lu'ay. Dan ini barakallahu fikum razia ini ketika menawarkan sepertinya Nabi tidak mencocokinya. Maka Nabi melihat dan kemudian tatok tok raksahu menundukkan pandangannya artinya beliau tidak cocok kemudian ada sahabat yang berkata ya Rasulullah biar aku yang menikahinya maka Nabi menyatakan kau punya apa? Ila akhirih. Maka akhirnya dinikahkan dengan cincin dari besi atau dengan bacaan Al-Quran. Fa'arja'aha Rasulullah SAW Berarti ada tiga riwayat Ada yang menyatakan bahwa Juwairi eh, Bahwa Maimunah yang dimaksud Ketika beliau di atas untanya dan berkata kepada Rasulullah SAW bahwa unta ini dan apa yang di atasnya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua dikatakan bahwa yang dimaksud orang yang menyerahkan dirinya adalah Zainab binti Jahsh. Yang ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa orang atau wanita yang menyerahkan diri adalah Ghaziyah yang dijuluki dengan Ummu Syirik. Tetapi Rasulullah SAW tidak mencocokinya, maka dinikahi oleh seorang sahabat. Yang berikutnya tazawwaja Rasulullah SAW Zainab binti Khuzaimah. Yang berikutnya dinikahi Rasulullah SAW adalah Zainab binti Khuzaimah ibnil Harith ibni Abdullah. Wa kanat tusamma ummul masakin. Keistimewaan ummul mukminin Zainab binti Khuzaimah adalah beliau orang yang sangat sayang pada fuqara wal masakin. Memberi makan mereka, memberikan sedekah pada mereka, membantu mereka sehingga dikatakan dengan julukan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Dijuluki dengan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Lirahmatiha iyahum. Karena sangat rahmatnya, sangat sayangnya kepada orang-orang miskin. Warakatha alaihim dan karena kelembutannya kepada orang-orang miskin. Lawajahu iyaha Qabisah uh, Qabisah ibni Amr al-Hilali. Nabi dinikahkan oleh Qabisah dengan umul Masakin ini yaitu Zainab binti Khuzaimah. Wasdaqaha Rasulullah dan Rasulullah SAW memberikan sadaqahnya, memberikan maharnya arba'umi'at dirham. 40 dirham hampir rata-rata 40 dirham kecuali Hah? Kecuali Nah, binti Abi Sufyan, binti Abi Sufyan yang dinikah dilamar oleh raja dan diberi maharnya oleh raja mewakili Rasulullah SAW. Berapa? Arba mi'at dinar, bukan dirham. Ya. Uang emas. Kalau dinar, uang emas. Kalau dirham, uang perak yaitu Ummu Habibah. Arba'umiyat dinar, 400 dinar. Setelah Rasulullah SAW memberikan 40 dirham untuk Zainab bin Khuzaimah, maka dinikahilah atau dinikahkanlah oleh Qabisah ibni Amr al-Hilali. Wa kanat qablahu 'inda Ubaidah ibn al-Harith. Dan sebelumnya beliau pernah dinikahi oleh Ubaidah ibn Haris ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Mana. Berarti juga janda. Pernah menikah dengan Ubaidah ibn Haris. Wa kanat qabla Ubaidah, bahkan sebelum Ubaidah pernah dinikahi pula oleh Jaham ibn Amr ibn Haris. Fahaulai allati bana bihinna. Maka semua yang sudah disebutkan berarti sebelas dengan apa yang sudah kita bahas pada kajian lalu dan kajian hari ini berarti ada sebelas istri-istri Nabi yang sudah kita baca. Haula'il lati bana bihinna. Sebelas itulah yang pernah Rasulullah SAW nikahi dan pernah Rasulullah SAW membangun rumah tangga bersama mereka. Ehda ashrah. Tetapi ketika wafat tinggal sembilan. Mengapa demikian? Fama taqabla min qablahu minhun Karena ada yang meninggal sebelumnya. Dia tanya Khadijah telah meninggal pada Amul Huzn ketika hampir-hampir hijrah atau sebelum hijrah sedikit Rasulullah SAW ditinggal istrinya yang paling dicintainya istrinya yang mulia istrinya yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha dan yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Juga meninggal tuwfiya. Maka sisanya sembilan. Tentunya yang dipegang oleh Nabi, Allah Ta'ala alam, tidak pernah lebih dari sembilan. Khadijah meninggal, Rasulullah menikah lagi dengan yang lain. Sampai sebelum sampai lebih dari sembilan, Meninggal pula uh, bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah. Maka Rasulullah menikah hingga paling banyak dipegang oleh Nabi SAW adalah sembilan orang. Baik, adapun dengan yang meninggal dua tadi berarti pernah berumah tangga dengan sebelas orang. Tapi mana yang dua? Katanya pernah menikahi 13 wanita. Mana yang dua? Ini baru 11. Kalau wasnatani lam yadkhul bihima. Yang dua Nabi belum sempat dukhul. Artinya belum sempat membangun rumah tangga. Baru akad kemudian tidak jadi. Yaitu yang pertama Asma binti Nu'man al-Kindiyah. Dari suku Kindi. Asma binti Nu'man al-Kindiyah Tazawwajaha fawajada biha bayawan. Nabi menikahinya tapi ketika baru bertemu beliau melihat ada baras, ada belang pada dirinya. Dan baras, belang atau penyakit yang seperti itu itu termasuk <laughs> salah satu aib yang boleh seorang suami membatalkan pernikahan atau tidak jadi menikah dengannya itu tidak mengapa. Famatta'aha wa raddaha ila ahliha. Maka Nabi pun memberikan mut'ah. Ini bukan mut'ahnya syiah. Namanya mut'atut talak. Mut'atut talak adalah harta diberikan untuk mengembirakan orang yang dicerai. Wa matti'uhunna kata, kata Allah Ta'ala. Matti'uhunna arti berikan mut'ah, berikan pesangun eh, pesangon yang menggembirakan. Ini harta untukmu, aku ceraikan kau. Ya. Ini barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW melihat ada baros pada dirinya. Ya. dikatakan yang kedua Amrah binti Yazid al-Kullabiyah dari Bani Kullab. Tadi yang pertama Asma binti Nu'man al-Kindiyah. Yang Nabi SAW ketika melihat ada belang yang beliau membatalkannya dan kemudian memberikan pesangon, memberikan Eh, mut'ah yang mengembirakan. kemudian dilepas oleh Nabi SAW pakai kembali pakaianmu dan kembalilah ke rumah orang tuamu yang kedua Emrah binti Yazid al-Kullabiyah wa kanat hadithata ahdin bi dan dia orang yang sangat baru masuk Islam Hadis satu ahdin bi sangat dekat waktunya dengan kekafiran, artinya baru masuk Islam. Falamma qadimat ala Rasulullah sallallahu ketika mendekat kepada Rasulullah SAW, istighadat min Rasul. Tiba-tiba dia berlindung kepada Allah dari Rasulullah SAW. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mani'un a'idullah." Terhalang, terhalang. Mani' artinya terhalang. Dia berlindung kepada Allah dariku, maka tidak mungkin aku bisa mendekatinya. Faraddaha ila ahliha, maka dikembalikan ke keluarganya. Wa yuqal innal lati ista'adat min Rasulullah sallam Kindiyah bintu Ammi li Asma binti Nu'man. Wa yuqal dan dikatakan pula dalam riwayat lain, innal lati ista'adat sesungguhnya yang berlindung kepada Allah dari nabi itu justru al-kindiyah. Berarti yang pertama terjadi kesimpang siuran riwayat. Ya. Siapa yang menyatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Apakah al-kindiyah atau al-kullabiyah? Wallahu taala a'lam. Wa yuqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da'aha faqalat. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi memanggilnya. Dari riwayat lain, Artinya barakallahu fikum bahwa ini ada banyak riwayat-riwayat wallahu taala alam. Ya. Mana yang lebih sahih? Yang berikutnya riwayat lain bukan karena masalah a'udzubillahi minka, bukan karena ucapan a'udzubillahi minka, tetapi karena ucapan lain. Ketika dipanggil oleh Nabi, kemarilah. Wanita tadi menjawab, "Inna min qaumin nu'ta wa la na'ti." Kami adalah dari kaum yang didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalimat <laughs> tentunya Nabi SAW tidak menyukainya. Kami adalah dari kaum yang didatangi, bukan mendatangi. Artinya kalau engkau perlu aku, kau yang kemari, bukan aku yang kesana. Ini barakallahu fikum maka Nabi SAW mengembalikannya kepada keluarganya. Ini barakallahu fikum dua wanita yang pernah diakad nikah tapi tidak membangun rumah tangga dengannya. Berarti berapa seluruhnya? Yang pernah akad 14. Ya. Ah, 13. Yang pernah akad 13. Yang pernah membangun rumah tangga 11. Dari 11 yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tinggal sembilan. Meninggal Khadijah dan meninggal pula Zainab binti Khuzaimah Radiyallahu taala anhunna ajma'in. Semoga Allah taala memberikan keriduan kepada mereka istri-istri Nabi. Semoga Allah taala memberikan kepada mereka kemuliaan di akhirat karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri Rasulullah SAW di surga.